Di antaranya keluarnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Turunnya Isa ibni Maryam alaihi salam dari langit. Dan kami beriman dengan terbitnya matahari dari ter tempat terbenamnya. Wa khuruju dabbatul ard dan keluarnya dabah al-ard binatang yang merayap di muka bumi dari tempatnya. Maka dibahas perkara ini berkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril dalam bentuk manusia yang datang dalam bentuk seorang laki-laki memakai baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam kemudian bertanya mendekat dengan Rasulullah SAW lututnya menyentuh dengan lutut Rasulullah kemudian berkata akhbirni kabarkan kepadaku mal Islam dijawab dengan rukun Islam wa mal iman Dijawab dengan rukun iman. Sampai bertanya, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yani sama-sama tidak tahu. Akhbirni bi'amaratiha. Kabarkan kepadaku kalau begitu tentang tanda-tandanya. Maka hari kiamat tidak ada yang tahu. Hanya tahu kepastian akan datangnya hari kiamat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Lituzza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah sesungguhnya hari kiamat atiyatun pasti akan datang. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku akan sembunyikan beritanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia upayakan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran hari kiamat. Kepastian datangnya hari kiamat. Bahkan digambarkan pula kengerian-kengeriannya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat lain idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam ayat lain Allah mengkhabarkan lagi tentang hari kiamat bukan sekali bukan dua kali bukan tiga kali, sekian kali. Kengerian-kengerian hari kiamat dikhabarkan oleh dalam Al-Qur'an. Tetapi yang disembunyikan adalah mata. Mata sah, kapan hari kiamat? Maka tidak ada yang tahu. Siapapun yang berkata tahun sekian, tahun sekian kadzab. Mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya hujah. Mereka hanya mengira-ngira yang akhir-akhir ini beredar berita akan terjadi hari kiamat pada tahun 2000 sekian. Entah 2050 berapa mereka bilang. Para hanya tebak-tebakan mereka. Tetapi amaratiha Tanda-tandanya ada. Ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ada tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dan ada yang kubra, ada yang sugra. Yang kubra itu sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Adapun yang sugra, tanda-tanda yang masih jauh, tetapi itu tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Seperti diutusnya Nabi terakhir, itu tanda dekatnya hari kiamat. Bu'istu wasa'ah kahatain. Diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jadi ini. Artinya setelah diutus Rasulullah SAW, yang berikutnya hari kiamat. Artinya urut-urutannya. Demikian pula dikhabarkan dengan sekian kabar-kabar berita. Nanti muncul di akhir zaman, di dekat hari kiamat. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil buktil ma'ilah. Wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok menyanggul rambutnya dengan tinggi tidak akan masuk surga sampai ila akhir. Orang memakai pakaian atau wanita memakai pakaian tapi telanjang dulu masih sulit untuk dipahami apa maksudnya. Walaupun mereka percaya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tapi belum melihat seperti apa. Dan kita menyaksikan wanita yang memakai pakaian tetapi tipis. Memakai pakaian tetapi dalam keadaan terlihat bentuk-bentuknya ketat dan sebagainya. Atau memakai pakaian tapi minim terjadi. Berarti tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah terjadi. Tetapi itu dikatakan dengan istilah alamat atau tanda-tanda yang kecil menunjukkan dekatnya. Maka dikatakan oleh beliau, "Nu'min bi asyratis sah. Kita beriman tentang adanya tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat dari Auf bin Malik Al-Asja'i, qala ataitu Nabiya, nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ghazwati Tabuk. Kata Auf ibn Malik al-Asja'i, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam atau ketika perang Tabuk. Wa fi qubbatin min udmin atau min udamin. Bahwasanya beliau berada di kemah yang terbuat dari kulit. Faqala Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam U'jud sittan Hitunglah enam perkara. Baina yadai sa'ah menjelang hari kiamat. Atau di hadapan hari kiamat. Mauta banyaknya kematian-kematian. Dalam riwayat lain disebutkan kematian mendadak. Tiba-tiba si fulan mati. Tidak ada sebab apa-apa. Tiba-tiba si fulan mati. Tidak ada ini barakallahu fikum tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Mutanun ya'khudhu fikum qu'asil ghanam. Atau mautat Dalam riwayat bukan dengan nun tetapi dengan ta. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. mautat yakni kematian-kematian yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Dalam satu saat sekian ribu orang mati. Dalam satu saat sekian ratus orang mati. Dalam satu saat sekian orang banyak mati. pada mautat. Wal qu'as ka qu'asil ghanam disebutkan daun ya'khudud dawab sejenis penyakit yang biasa mengenai hewan-hewan ternak di hidungnya. Fatamutu faj'atan. Maka hewan itu mati tiba-tiba. Jadi mengenai manusia kematian-kematian seperti apa yang mengenai kambing ketika terkena koas. Penyakit di hidungnya kemudian tersumbat mati, mati, mati, mati. Qala Summa istifadatul mal. Yang berikutnya dari tanda hari kiamat adalah banyaknya harta atau melimpahnya harta. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar. Sampai seseorang dikasih seratus dinar, seratus keping uang emas, dia masih marah. Fayadhillu sakhitan. Dia terus marah. Padahal sudah dikasih 100 keping uang emas. Thumma fitnatun. Kemudian fitnah. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Fitnah yang terjadi yang mengenai seluruh manusia tidaklah ada satu rumah pun dari rumah-rumah orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu. Pemahudnah. Kemudian perdamaian. Perdamaian antara kalian dengan Banil Asfar. Perdamaian kalian dengan golongan yang berkulit kuning. Fayagdirun. Kemudian mereka berkhianat. Dan mereka mendatangi kalian di bawah 80 bendera. Setiap satu bendera ada 12 ribu pasukan. Pasukan besar. Dari Banil Asfar. Dari kaum yang berkulit kuning dan bermata sifit. Ikhwanifiddin azakumullah adapun itu dibahas atau disebutkan dalam hadis lain tentang ciri-cirinya yang wajah mereka seperti piring bundar lebar mata mereka sipit kulit mereka kuning ila akhirih yang sebagian ulama menafsirkan adalah pasukan Mongol ketika berperang melawan kaum muslimin wallahu taala alam atau mungkin ada lagi selain mereka saya tidak tahu kalimat dengan kalimat ghayah diriwayatkan dengan ro bukan dengan ghain. Fayatuna tahta samanina rayah. Rayah bendera, ghayah juga bendera. Sehingga tidak ada masalah. Apakah diriwayatkan dengan ghayah atau diriwayatkan dengan rayah? Wahuma bima'na. Kedua-duanya satu makna. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tabrani. <clears throat> Tetapi Al-Muhaqqiq menyatakan sebutan diriwayatkan oleh Abu Dawud ini fihi nawar, perlu dikoreksi. Karena sebutkan oleh Al-Mizzi dalam Tuhfah Abu Dawud akhraja ba'dahu Abu Daud hanya meriwayatkan sebagiannya. Lakin qala al-Hafidh bin Nukat muaqqiban al-ba'd alladhi akhrajahu Abu Daud minhu laisa fil Bukhari. Adapun yang lain berkata termasuk al-Hafidh bin Hajar bahwa yang dinukil Abu Daud yang katanya sebagian itu pun ternyata hadis lain bukan hadis ini. Sehingga sesungguhnya Abu Daud tidak meriwayatkan hadis ini. Beliau meriwayatkan hadis yang berbeda Walaupun sebagiannya ada di riwayat itu. Demikian kata muhakkik rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Wa an Hudzaifah. Di antara hadis yang lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah hadis Hudzaifah bin Usaid. Qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaina. Nabi pernah melihat kepada kami Wa nahnu natadzakaru sa'ah sedangkan kami sedang membicarakan hari kiamat. Kata Nabi, kurun. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian sedang sebut-sebut? Qalu mereka menjawab, "Nadzkuru sa'ah." Kami berbicara tentang hari kiamat. Faqala, maka Nabi bersabda, "Innaha lan taqum." Sesungguhnya hari kiamat enggak akan terjadi hatta tarawna qablaha 10 ayat tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat sepuluh tanda-tandanya. Fadzakara. Maka disebutkan oleh Nabi sepuluh tanda-tanda hari kiamat. Ad-dukhan. Asap yang menutupi bumi. Wad-dajjal. Keluarnya dajjal. Sesosok dari jenis manusia yang matanya dalam keadaan rusak sebelah, bukan matanya satu, Sebagian manusia salah paham dikira Dajjal matanya satu di tengah. Bukan. Matanya dua, yang satu rusak. Seperti anggur yang busuk. Saya anggur yang sudah busuk. Dan disebutkan sifat-sifat lainnya tentang Dajjal. Sesosok makhluk. Sehingga bukan bermakna dengan makna lugatan, dengan makna bahasa, bahwa makna dajjal adalah kadzab. Sebab kalau al-kadzab sudah muncul sekian banyak. Para pengaku-pengaku Nabi disebut kadzabun, salasun oleh Nabi. Dan disebut dalam riwayat dajjalun, para dajjal. Semua ngaku Nabi. Bukan itu yang dimaksud. Itu secara bahasa. Memang dajjal dari kata dajjalah, yaitu kedustaan. Dajjal. Wal dajjal adalah kedustaan. Tetapi di sini ad-dajjal dengan alif dan lam yang diajarkan kita untuk berdoa pada Allah berlindung dari fitnatil masihid dajjal adalah dajjal yang satu yang akan muncul di akhir zaman yang memiliki sifat-sifat demikian demikian dan dikisahkan secara rinci yang dia memiliki kemampuan yang Allah takdirkan untuknya seperti tukang sihir bisa menjadikan tanah yang tandus menjadi subur dan bisa menjadikan yang subur menjadi tandus dan bisa membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali ini fitnah ini fitnah fitnah dajjal yang ketiga ad-dabbah binatang melata yang akan muncul dan kemudian mengatakan fulan kafir, fulan mukmin, fulan kafir, fulan mukmin akan ditunjuk kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir. Yang dikatakan mukmin benar-benar mukmin, yang dikatakan kafir benar-benar kafir. Maka saat itu ketahuan semua yang berpura-pura sebagai muslim dikatakan kamu kafir oleh binatang ini. Wa tulu'u syamsi min maghribiha. Yang keempat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wafis sahih diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa matahari beredar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbit kecuali sampai Allah perintahkan terbitlah maka terbitlah dia dari tempat terbitnya dari timur sampai kemudian terbenam di barat dan sujud kepada Allah menunggu sampai diperintahkan. Kalau diperintahkan terbitlah, maka dia terbit lagi dari timur. Sampai pada satu saat dia sujud di hadapan Allah dan tidak diperintahkan untuk terbit dari timur. Kembalilah. Maka matahari kembali terbit dari barat. Saat itulah akan terjadi hari kiamat atau itu tanda-tanda kubra, tanda-tanda terbesar terjadinya hari kiamat. Qala yang kana wa nuzul Isa bin Maryam. Munculnya Isa ibn Maryam. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tetapi Allah serupakan dia dengan Isa. Maka yang dibunuh oleh mereka, yang disalib oleh mereka bukan Isa alaihi salam. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat dia. Artinya Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bodoh bertanya bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana buang airnya, Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa dan maha bisa. Maka itu pertanyaan bodoh. Allah Subhanahu wa taala hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Mereka-mereka ini percaya dengan cerita khayal. Star Trek yang dikasih satu pil kemudian dibikin koma lepas di luar angkasa dikasih tahun ya. nanti ketika datang lagi diambil dikasih sesuatu hidup kembali setelah 3000 tahun setelah sekian lama karena dibikin koma, mati tidak, hidup tidak. Itu khayal. Wallahu subhanahu wa ta'ala menyatakan kun, maka jadilah dia. Ida arada. Kalau Allah menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Maka itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan dungu. Enggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan bal rafa'ahu Allah, bahkan diangkat oleh Allah, maka kita katakan aman bihi kami beriman dengannya min karena ini min indi rabbina aman bihi kullun min indi rabbina kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah Allah yang menceritakan, Allah yang menghabarkan dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Selesai. Tapi kan ayat lainnya bilang dialah yang mematikan sebagaimana ucapan Isa alaihi salam. Ya ketika aku dihidupkan dan ketika aku dimatikan. Berarti mati. Siapa yang tidak percaya kalau Isa akan mati? Naam, kami semua kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa Isa akan mati nanti di akhir zaman ketika diturunkan hidup kembali atau diturunkan dan kemudian berbuat apa yang dilakukan dan dikisahkan dalam riwayat yang sahih setelah itu menikah dan kemudian meninggal jelas Kullu nafsin da'iqatul maut. Tapi sekarang ini masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azakumullah. Demikian pula dalam ayat lain yang disebutkan dengan kalimat tawaffahu diwafatkan na'am akan diwafatkan nanti yaumul qiyamah ah, di akhir zaman di dekat hari kiamat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang Allah katakan min kulli khadamin yansilun mengalir dari semua tempat-tempat yang tinggi disebut mengalir karena jumlahnya banyak seperti air bah seperti air yang turun dari gunung dan kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Dzulqarnain diminta oleh kaum-kaum di sekitarnya. Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi. Fahal naj'aluna kharjan. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya ya'juj wa ma'juj merusak. Bisakah engkau membikinkan untuk kami dinding yang kokoh yang memisahkan antara kami dengan mereka? Kata Zulkarnain bisa dengan izin Allah. Atuni zubar al hadid. Kumpulkan besi-besi. Hatta idha sawa baina sadafaini qalan fuhu. Hingga besi-besi tadi ketika sudah numpuk dan tingginya sama dengan dua gunung. Maka unfuhu. Tiuplah. Dinyalakan api membara. Setelah membara. Ufrig alaihi qitra. Dicor dengan kesra dengan tembaga yang kalian bikin besi-besi kerangkanya kemudian dicor dengan semen. Ini dengan tembaga. Jadi katakan bahwa ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki ja'alahu dakka. Kalau Allah kehendaki ini akan runtuh dan keluar ya jujur majud dan sudah diupayakan oleh beberapa khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah untuk mencari di mana itu dinding Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan mereka mencari dan mereka tidak mendapati kecuali satu bukit dinding yang sangat tinggi yang mereka tidak bisa menaikinya dan mereka pun masih ragu apa ini atau bukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah ditemukan atau belum ditemukan? Kita tetap beriman, percaya dengan apa yang ada dalam Quran. Dinding Dzulqarnain yang memisahkan Ya'juj jujur Ma'juj dari manusia ini atau dari jenis manusia yang kita kenal. Mereka dari jenis manusia juga, lebih pendek, lebih kecil dan mereka merusak, memakan apa yang dihadapannya, merusak apa yang dihadapannya ila akhirnya. Dan Rasulullah SAW tiba-tiba dalam satu hari berkata, Wailun lil Arab. Celaka orang Arab. Minasa'ati qad iqtarab. Celaka orang Arab. Hari kiamat telah dekat. Telah terbuka dinding Ya'juj wa Ma'juj mislahada. Hari ini telah terbuka dinding Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini. Rasulullah kumpulkan antara tangan dengan eh, ruas jarinya. Waktu Rasulullah SAW masih hidup sudah terbuka. Saya beliau tergopoh-gopoh ketakutan. Wa lil Arab. Celaka orang Arab. Dikatakan celaka mereka, celaka manusia bahwa hari kiamat telah dekat. Futihat telah terbuka dari dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Entah sekarang sudah seberapa terbukanya. Maka kalau mereka terbuka kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lain mereka akan keluar berdesak-desakan dalam keadaan sangat banyaknya karena mereka terus beranak pinak. Terus mereka turun temurun beranak pinak, jumlahnya sangat banyak, mereka mengalir seperti air. Mereka saling tumpuk-numpuk di antara mereka seperti anak kecil yang main-main saling naik satu di atas lainnya. Tidak melewati pohon-pohon kecuali mereka habiskan tidak melewati sungai kecuali mereka minum sampai habis. Karena sangat banyak jumlah mereka. Tidak melewati danau kecuali habis. dan otobariyah juga demikian. Ila akhirnya. Dan tidak ada sesuatu apapun kecuali dibunuh oleh dia. Ini barakallahu fikum. Kisahnya disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lebih rinci. Qala yang berikutnya dari 10 tanda-tanda hari kiamat adalah wa salasa khusus. Dan tiga yang terjadi adalah khusus. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal Yaman, tatrudun nas ila mahashirihim. Yang tiga adalah khas kadang diterjemahkan gerhana. Terjadi di timur, terjadi di barat, dan terjadi di Jaziratil Arab. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman. Yang terus meluas, mengiring manusia ke tempat berkumpulnya ini kayak menggiring manusia, maka manusia akan terkumpul di satu tempat saja. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi sahihain, hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah hadis dalam dua kitab sahih yang yang lafadz Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qal ذكر Dajjal, عند النبي sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan tentang dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah la yakhfa alaikum Inna Allah laysa bi'awar وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية Ketika mereka sedang membicarakan Dajjal, Nabi berkata pada mereka, sesungguhnya Allah tidak sama rata sekalian. Ini sifat-sifatnya. Tidak sama rata sekalian. Apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Quran dan apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis sahih. Maka sesungguhnya Allah tidak awar. Awar itu buta sebelah. Allah tidak awar. Sedangkan Dajjal awar ainil yumna rusak mata kanannya. Berarti ada berapa matanya? Dua. Bukan satu di tengah begitu seperti cerita orang-orang yang bercerita dengan khayal. Tidak. Dajjal memiliki dua mata seperti manusia. Tetapi a'war ainal yumna dalam keadaan cacat mata kanannya. Ka'anna ainuhu ambatun tafiyah. Matanya seperti anggur yang telah busuk yang sudah membesar karena busuk. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya akan munculnya dajjal. Berarti kalau kita bertanya pada pengikut Nabi Isa, mereka tahu akan munculnya Dajjal. Pengikut Nabi Musa juga tahu akan munculnya Dajjal. Semua para nabi memperingatkan akan munculnya Dajjal. Illa annahu a'war. Tetapi ikhwani fiddin azakumullah hanya saja walaupun Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai yang maha mencipta, yang maha menakdirkan ila akhirih, tapi ingat Rab kalian tidak awar. Sedangkan Dajjal awar. Sedangkan Dajjal itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Adapun Rabb kalian tidak awar. Tidak buta sebelah. Wa maktubun baina ainaihi kafa dan ra. Tertulis di jidatnya. Di antara dua matanya. Kaf, fa dan ra. Ini kafir. Fasarahu fi riwayah ay kafir. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa dia kafir. Subhanallah. Allah sudah berikan tanda-tanda yang sangat jelas. Pertama dia awar. Buta sebelah matanya. Yang kedua dia dalam keadaan tertulis di antara dua matanya Kafa dan ra yakrauhu kullu ahad. Bisa dibaca oleh siapapun dari manusia. Artinya jangan khawatir yang kemudian tidak bisa baca Quran, nggak bisa baca kafara. Semua manusia bisa baca. Warawal Bukhari wa ghairuhu عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yang berikutnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian Nabi Isa ibn Maryam hakaman adlan menjadi hakim yang adil fayaksiru salib akan mematahkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir akan membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah dan akan melepaskan kewajiban jizyah. Wa yafidhul mal dan akan menuangkan harta hatta la yaqbaluhu ahad sampai tidak lagi ada yang mau menerimanya. Semua cukup. Hatta takuna sajdata khairan minad dunya wa ma fiha hingga saat itu sujud sekali sujud kepada Allah itu mereka merasa lebih nikmat dari seluruh dunia dan seisinya ini harta berlimpah ruah tapi mereka tidak mengharapkan harta sujud kepada Allah mereka lebih sukai daripada harta dunia di mana yang memimpinnya adalah Nabi Isa alaihi salam Ketika yang memimpinnya hakaman adlan, hakim yang adil, yaitu Isa bin Maryam. Thumma yaqulu Abu Hurairah, sampai berkata Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum." Silahkan kalau mau baca, bacalah. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 159. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا dan sesungguhnya dari kalangan ahlul kitab niscaya mereka akan beriman kepadanya sebelum matinya karena hati kecil mereka percaya wa yaumal qiyamah dan nanti hari kiamat dia akan menjadi saksi atas mereka siapa Isa alaihi salam yakunu alaihim syahida akan menjadi syahid atas mereka akan menjadi saksi atas mereka bahwa aku tidak memerintahkan kalian untuk menganggap aku sebagai anak Allah aku berlepas diri dari mereka yang berkata bahwa aku adalah anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga satu dari yang tiga ini Isa alaihi salam وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجج ومأجود في أيامه بعد قتل الدجال فيهلك فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها كتب ابن عبد العزيز الحنفي رحمه الله kisah-kisah tentang Dajjal dan Isa bin Maryam. Dan kemudian Isa turun dan kemudian setelah turun dari langit membunuh Dajjal. Kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj pada hari itu juga. Dan kemudian dia setelah hari membunuh Dajjal muncul Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah binasakan mereka seluruhnya dengan doa Nabi Isa alaihi salam. Dengan barakah doanya Nabi Isa wa yadhiqu hadzal mukhtasar dan sungguh sangat sempit tempat ini yang ringkas ini. Kalau saja tidak ingin ringkas mungkin akan diluaskan satu kitab tersendiri tentang al-fitan. Al-fitan artinya fitnah-fitnah di akhir zaman. Kisah-kisah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Bahwa Nabi Isa turun di menara putih di Syam. Dalam keadaan sudah terpojok pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad ibni Abdullah dari turunan Hasan dari ahli bait dalam keadaan berperang dengan Yahudi. Dan itu juga diriwayatkan dengan detail akan terjadinya perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Sampai batu-batu dan pohon-pohon berbicara, ya muslim, di belakangku ada Yahudi, uktulhu. Batu berbicara, pohon berbicara. Illa syajaratul gharqat. Kecuali pohon gharqat, karena itu pohon Yahudi. Fanibina Allah Rinci, sampai bagaimananya diceritakan. Tetapi Yahudi berhasil mengepung kaum muslimin dan kaum muslimin terpojok di Syam di salah satu masjid hanya disebutkan ciri-ciri menaranya saja dikatakan putih dan mereka dalam keadaan terkepung di sana dan mereka sudah berbicara satu sama lain dan sepakat besok setelah sholat subuh kita akan memerangi mereka sampai kita mati sampai habis nyawa kita selesai mengapa kaum muslimin terpojok karena mereka dipimpin oleh Dajjal. Mereka Bani Israel, mereka Yahudi, dipimpin oleh Dajjal. Maka ketika terpojok, saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka berharap kepada Allah satu-satunya dan mereka bertekad besok akan memerangi sampai mati. Maka ketika sholat subuh, turunlah Isa. Dan mereka kenal Sampai kemudian ketika sholat, mereka mendorong Isa untuk menjadi imam. Kata Isa, aku turun dengan syariat Nabi kalian. Aku turun dengan syariat Nabi kalian. Eh, Nabi Muhammad SAW. Maka yang memimpin sholat adalah dari kalian. Maka yang memimpin adalah Imam Mahdi. Muhammad ibn Abdullah. Dari turunan Al-Hasan dari Ahlul Bait. Maka Imam Mahdi yang mengimami. Setelah itu berperang dan Isa alaihi salam membunuh Dajjal sehingga Dajjal menjadi seperti garam di dalam air larut begitu kemudian hilang Allah menangkan tapi setelah itu bukan berakhir satu ujian datang ujian berikutnya terbuka dinding Ya'juj Ma'juj Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka mengalir dari setiap tempat yang tinggi seperti air bah dalam jumlah yang sangat banyak menghancurkan semua bangunan-bangunan, mereka merusak semua pohon-pohon, mereka memakan makanan-makanan yang ada, mereka memakan pohon-pohonan dan mereka meminum semua air bahkan satu danau habis oleh mereka. Maka mengatakan mereka kepada Isa alaihi salam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta, berharap untuk berakhir fitnah ini. Maka kemudian dalam satu saat mereka terkena penyakit wabah yang mematikan hampir seluruh mereka bahkan seluruhnya. Di setiap hidung-hidung mereka ada seperti ulat yang mematikan mereka. Setelah itu hampir di semua tempat bau busuk dari bangkainya Ya Ya'juj Ma'juj. Ini bukan dongeng, ini kisah riwayat yang sahih. Silakan kalian buka sahih Bukhari atau Sahih Muslim dalam babul fitan, biasanya di akhir bab. Ya. Bab al-fitan. Maka kalian akan dapat kisah-kisah itu, riwayat-riwayat tersebut. Ketika bau busuk semuanya menyebar kemana-mana, maka mereka pun mengeluh kembali. Bagaimana ini? Ya. Maka berdoa kembali kaum muslimin dan Nabi Isa alaihi salam maka dengan barokah doanya Nabi Isa maka datanglah burung-burung entah dari mana memakan semua bangkai-bangkai tadi dan kemudian Allah turunkan hujan bersih semua bangkai-bangkai tadi ila akhirih kata beliau ya tulu hadzal kitab akan semakin panjang kitab ini kalau kita kisahkan secara detail enggak cukup di dalam kitab yang ringkas ini barakallahu fikum Wa ma khuruj wa amma khurujud dabbah. Adapun keluarnya dabbah dan terbitnya matahari dari barat. Maka Allah sudah berkata dalam Al-Qur'an, وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ketika terjadi apa yang sudah Allah ucapkan atas mereka. Maka kami keluarkan untuk mereka dabbah seekor binatang. Minal ardi dari bumi. Tukallimuhum mengajak bicara mereka. Annan nasa kanu ayatina la yuqinun. Menghabarkan pada mereka bahwa mereka manusia ini tidak beriman. Ini kafir, kafir, kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja tidak disebut dalam ayat Al-Qur'an. Kalau saja tidak disebut dalam hadis-hadis yang sahih, mungkin kita akan berkata enggak masuk akal, enggak mungkin masa binatang berbicara. Bagaimana mungkin pohon berbicara ya muslim ini Yahudi? Bagaimana mungkin? Tetapi karena diberita berita dari Quran was sunnah dan Allah katakan dabah. Dan Allah katakan tukallimuhum. Maka yang beriman dengan ayat ini dia mukmin, yang tidak percaya dia kafir. Jangan main-main. Berarti dia tidak percaya dengan ayat ini. Maka jangan anggap ringan kesesatan Mu'tazilah. Jangan anggap ringan kesesatan mereka-mereka kaum rasionalis. Para aklaniyun. Mereka tidak percaya pada Quran. Mereka tidak percaya pada berita tentang Isa alaihi salam. Mereka tidak percaya pada berita tentang dabbah yang Allah katakan tukallimuhum anna nasa kanu la yu'minun. Anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Akhwanihuddin, a'azakumullah. Demikian pula turunnya Isa, demikian pula tentang Ya'juj wa Ma'juj. Semuanya ada dalam Quran. Globalnya ada dalam Quran. Rinciannya ada dalam hadis. Mau apa lagi? Ini ujian keimanan. Ujian keimanan. Ada beberapa orang yang sinis tertawa. Kita Kisah apa itu? Padahal yang dia tertawakan adalah qala Allah, qala Rasul, ayat Al-Qur'an, ucapan Rasulullah. Padahal ciri keimanan percaya pada Allah dan Rasulnya. Dan ciri kekafiran tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Tinggal pilih. Wahadainakum najdain. Kami berikan dua jalan kata Allah. Waman sya'a fal yu'min. Waman sya'a yakfur. Yang mau silakan beriman. Yang mau silakan kufur. Silakan tanggung sendiri akibatnya yaumul qiyamah. Nastakbir bihadal qadar Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.